Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya. Ada kalanya yang bertanya Abu Dar atau yang lainnya. Aro'aitar rojula. Apa pendapat anda, wahai Rasulullah, tentang seseorang? Ya'malul amala minal khairi. Dia melakukan amal kebaikan. Wa yahmaduhu au yuhibbuhu nas alihi lalu dia dipuji oleh manusia atau dicintai oleh manusia atas perbuatan baik tadi. Qal bila menjawab tilka ajilu busyra al mukmin. Yang demikian itu adalah berita gembira untuk seorang mukmin yang Allah segerakan. Ini di dunia ini. Rohu Muslim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita kumpulkan Su'alatul sahabah wa jawabun nabi lahum pertanyaan-pertanyaan sahabat dan jawaban-jawaban nabi kepada mereka tentu ini akan menjadi sebuah kitab yang menarik untuk dikaji. Para sahabat ketika mereka bertanya tentu yang diinginkan adalah untuk beramal. Kalau itu adalah sesuatu yang harus diamalkan. Kalau itu memang larangan, akan mereka akan menjauhinya. Dan ketahuilah bahwa bertanya adalah salah satu kunci dari kunci ilmu. Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ala sa'alu idlam ya'lamu. Mengapa mereka tidak mau bertanya ketika mereka tidak tahu? Bertanya kepada ahli ilmi adalah bab bin bil ilm pintu dari pintunya ilmu. Makanya Allah SWT mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ulama, kepada orang yang ahli. Jika memang kalian tidak tahu. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Nikmatun nisa nisaul ansar." lam yamnahunnal haya ayat fid Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Sifat malu yang ada pada mereka tidak menghalang-halangi mereka dari mendalami agama. Rasul ditanya, "Bagaimana ya Rasulullah pendapat Anda tentang seseorang yang melakukan amal kebaikan?" Lalu dia dipuji oleh manusia atas amal kebaikan tadi. Atau dia dicintai oleh manusia atas amal kebaikan tadi. Rasul mengatakan tilka ajilu bushra al mukmin. Itu adalah berita gembira untuk seorang mukmin yang Allah segerakan di dunia. Allah SWT maha penyayang Maha pengasih Terkadang Allah SWT memperlihatkan pada hambanya buah dari amal kebaikan di dunia ini sebelum di yaumul kiamah sebagai perangsang dan agar orang tadi semakin semangat dan perangsang bagi orang lain untuk beramal seperti amalan orang tersebut dan sebagaimana Allah juga memperlihat, terkadang memperlihatkan sebagian azabnya kepada orang yang menyelisihi menentang Allah Subhanahu wa taala di antara tujuannya agar mereka kembali kepada jalan al-haq. Agar orang-orang yang mereka jauh dari Allah supaya mendekat. Allah SWT mengatakan, فَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ akbar." Kami akan merasakan kepada mereka al-adab al-adna. Adab yang kecil sebelum adab yang besar. Di antara azabul adna adalah azab di dunia. Musibah-musibah yang menimpa orang kafir. Azab-azab yang menimpa orang kafir atau hukuman-hukuman terhadap orang kafir atau orang yang berbuat maksiat atas pelanggarannya ini sebagai ya peringatan sebelum adab yang besar. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah dalam menjelaskan hadis tadi, أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن آثار الأعمال المحمودة المعجلة أنها من البشرى Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan dalam hadis ini bahwa buah dari amal-amal yang terpuji, yang buahnya tadi disegerakan di dunia ini annaha minal bushra bahwasanya itu adalah bentuk berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha wa'ada awliya'ahu wa humul mu'minun al-muttaqun bil bushra fi hadhil hayat wa fil akhirah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan para walinya yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa wali-wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Syarat untuk menjadi wali dari wali Allah adalah beriman dan bertakwa. Lalu ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan iman dan takwa? Sebagian ulama mengatakan bahwa lafat iman atau kata iman dan takwa kalau terkumpul dalam satu ayat atau satu hadis nah, iman yang di, dimaksudkan adalah amalan-amalan hati sangat takwa adalah amalan-amalan anggota anggota badan sama dengan kalimat iman dan amal salih illal amanu wa amilus salihat iman amalan-amalan hati dari ya cinta kepada Allah tawakal hanya pada Allah berserah diri kepada Allah takut kepada Allah meyakini adanya sorga dan neraka, meyakini adanya malaikat wa ila akhirnya dari ya akidah-akidah ya yang harus diyakini. Kemudian juga amal salih yang diwujudkan dengan perbuatan. yaitu berupa ucapan yang baik, tingkah laku yang baik atau dengan mengeluarkan harta atau ya semisalnya dari amal-amal ya salih. Allah telah menjanjikan bagi orang yang bertakwa orang yang beriman dan bertakwa dengan berita gembira dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat. Allah SWT berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardi." Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan bagi mereka barokat pintu barokah dari langit dan di bumi. Fatahna alaihim barokat minas samai wal ardi. Mengemula Allah SWT menjanjikan kekokohan bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa salihat ayastakhlifannahum fil ardi. Allah telah menjanjikan bagi orang yang beriman dan beramal soleh dari kalian bahwa Allah akan mengokohkan mereka di muka bumi ini. Wal bisyaratu al khabaru awil amru sar alladhi ya'rifu bil abdu husna akibatihi. Dan al bisyarah berita gembira bisyarah adalah berita atau perkara yang menyenangkan. Yang dengannya seorang hamba tahu kesudahannya akan baik wa anna min ahli sa'ada wa anna amalu mardud eh, makbul nah wa anna amalu makbul dan bahasanya dia termasuk orang yang bernasib baik dan amalannya diterima seperti itu ini diantara tanda-tanda meskipun seorang yang dia merasakan seperti itu dia tidak kemudian memastikan wah ini saya orangnya dicintai oleh Allah ini saya orang yang diterima amalnya tidak seorang tentu ya dia tawadu di hadapan Allah SWT dia tidak tahu yang jelas dia melakukan amal kebaikan ya. ta'ala kemudian setelah itu ada orang memujinya atau rezekinya lancar ya. semoga saja ini ya dari tanda-tanda diterima amalannya tapi seorang tidak bisa memastikan Bagaimana dimastikan ini perkara gaib? Betul Ar-Rasul menghabarkan bahwa ya, seorang ketika dia beramal soleh kemudian manusia memujinya ini salah satu berita gembira yang Allah segerakan di dunia. Namun dia sendiri ketika dia beramal soleh dia tidak bisa memastikan apakah amalnya diterima atau tidak. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Rasul. Ya Rasulullah tentang ayat. Walladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Walladina yu'tun ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan dalam keadaan hati mereka takut. Ya Rasulullah, apakah ini orang yang ya, berzina, orang yang minum khamar, kemudian dia takut dengan adab Allah. Kata Rasulullah, ya Ibn Siti. Tidak wahai putrinya Siti. Ini adalah orang yang sholat, orang puasa, orang yang sedekah, tapi khawatir kalau tidak diterima amalannya. Jadi waladina yu'tu nama atau wakulubuhum majilah. Ini dimaksud seperti tadi. Orang yang melakukan amal kebaikan lalu hatinya takut kalau-kalau amalannya tidak diterima. Sebagian salah mengatakan, seandainya saya tahu satu sujud saja ini diterima oleh Allah, saya ingin mati ketika itu. Ketika uh, kalau saya tahu satu sujud saja ini diterima oleh Allah, saya kepengin mati ketika itu. Kenapa? Innama yataqabbarullahu minal muttaqin. Hanyalah yang diterima oleh Allah dari orang yang tulus, orang yang bertakwa, ikhlas dalam beramal. Tapi barakallahu fikum tadi di antara faedah Allah SWT terkadang menampakkan kepada hambanya buah dari amal kebaikannya agar orang yang beramal tadi istiqomah. Orang yang melakukan kebaikan adalah orang paling berhak mendapatkan apresiasi, mendapatkan support dukungan. Demikian pula agar orang lain terdorong untuk melakukan yang baik ketika melihat buah dari amal kebaikan adalah kebaikan. Seperti itu. Amma fil akhirah fahyal bisyarah biridallah wa sawabi. Adapun di akhirat adalah berita gembira mendapatkan keriduan dari Allah dan pahalanya. Wa najat min ghadabihi wa iqabihi dan selamat dari kemurkaan Allah dan hukuman Allah. Indal mauti wa fil qabri wa indal qiyam ilal ba'thi. Ketika seorang meninggal seorang mukmin di mana malaikat memberikan berita gembira bahwa dia akan masuk dalam surga roh seorang mukmin keluar dengan mudahnya. Berbeda dengan orang kafir ketika akan mati. Diberitahu bahwa dia akan menuju kemurkaan Allah SWT. Maka ruhnya tidak mau keluar. Maka para malaikat yadribuna wujuhahum adbarahum. Para malaikat memukul wajah mereka dan pantat-pantat mereka. Dicabutnya nyawa orang kafir dengan keras. Wan naziati gharqa kata Allah. Wan naziati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan sekeras-kerasnya. Wafil fil dan di kubur alam kubur juga seorang mukmin mendapat berita gembira. Di mana seorang mukmin yang baik akan diluaskan kuburan sejauh mata memandang akan disinari kuburannya, akan datang kepada dia seorang yang bagus rupa menemani dia ketika dia sendiri di kuburannya ternyata orang yang bagus rupa ini adalah amal kebaikan dia di saat dia sendiri di alam kubur setelah menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir dan Allah luaskan kuburannya Allah beri pepadang pada kuburannya datang pada dia seorang yang bagus rupa dia pun bertanya, "Man anta?" "Fawajhuka alladhi ya'ti bil khair." Siapa kamu ini? Wajah kamu datang membawa kebaikan. Qala ana amaluka salih. Kata orang tadi saya adalah amalan yang salih. Inilah yang akan menemani seorang hamba. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang Nabi sabdakan. Mayit itu akan diikuti oleh tiga. Diikuti oleh keluarganya, diikuti oleh hartanya, diikuti oleh amalannya. Yang dua pulang, yang satu menemani. Inilah Allah Maha Kuasa. Amal saleh yang laku, eh, lakukan oleh seorang hamba Allah jadikan ya sebagai teman bagi orang yang soleh di alam kuburannya. Demikian boleh Allah SWT akan melihatkan tempat tinggalnya di sorga. Sehingga bau harumnya sorga terkadang ya sampai kepada dia. Dia pun sudah tidak sabar. Ingin sekali memasuki sorga tempat tinggalnya, namun karena belum waktunya. Orang meminta dia mengatakan, Rabbi akimis sa'a, akimis sa'a, hatta arja ila wa ahli. Ya Allah, segerakan datang kiamat, segerakan datang hari kiamat. Sehingga saya akan kembali kepada keluargaku dan hartaku. Artinya, dia sudah diperlihatkan tempat tinggalnya di sorga. Dia pun sudah kepengen sekali masuk dalam surga. Seperti itu. Sehingga barakallahu fikum. Sebagian menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara la fi na'im." Lihat kalimat na'im dengan nakirah. Innal abrara la fi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik la fi na'im, sungguh dalam kenikmatan. Apakah orang yang baik Orang-orang berbuat baik hanya mendapatkan kenikmatan akhirat? Tidak. Tidak hanya kenikmatan akhirat, bahkan kenikmatan dunia. Bahkan mereka nikmat di alam guburnya dan nikmat di yaumul kiamah. Nakiro. Ya, kalimat na'im nakiro mencakup seluruh kenikmatan. Wahatta seorang mumin di dunia, taruhlah dia. Taruhlah. Itu fakir, dia sakit-sakitan dia tetap di atas kenikmatan dibanding dengan orang yang ya tidak beriman kepada Allah SWT. Karena seorang mukmin memiliki dua senjata. Yang dengannya dia akan memiliki hati yang mutmainah, jiwa yang tenteram. Yaitu senjata syukur dan senjata sabar. Dan adalah seorang mukmin adalah zikrullah, mengingat-ingat Allah yang dengan zikir pada Allah kata Allah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub kata ketahuilah dengan mengingat Allah jiwa ini akan tenteram sehingga orang yang beriman orang yang baik di dunia ini berada dalam kenikmatan di alam barzah pun seperti itu dan yang adom yang terbesarnya adalah nanti di yaumul kiamah kenikmatannya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar kenikmatan yang mata ini belum pernah melihat yang telinga belum pernah mendengar dan tidak bisa terlintas dalam benak manusia ya seandainya pun kita memperkirakan nikmatnya apel di sorga misalnya atau anggur di sorga itu hanya sekedar ya, ya memperkirakan. Karena orang akan bisa ya mengira-ira karena ketika pernah dia merasakan oh di dunia seperti ini rasanya apa anggur. Tapi hakikatnya itu beda antara anggur dulu dengan anggur akhir Makanya Allah SWT mengatakan wa utubihi mutasyabiha. Mereka di sorga diberi buah-buahan yang serupa dengan di dunia. Serupa di sisi nama, tapi beda dari sisi hakikat. Kenikmatan belum pernah mata ini melihatnya, telinga belum pernah mendengarnya, dan tidak bisa tidak terlintas dalam benak. Wa indal qiyam ilal ba'thi yab'asullahu li'abdil mu'min fi tilkal mawadi' bil busyro ala yadil malaikah. Demikian pula ketika orang yang beramal salih itu nanti dibangkitkan dari kuburnya Allah bangkitkan hambanya beriman di tempat-tempat seperti itu dengan mendapatkan berita gembira melalui para malaikat. Kama takasarat bidzalika nususul kitab as-sunnah wa ma'rufah. Sebagaimana telah banyak dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan hal ini dan itu ma'ruf. Intinya bahwa orang yang baik, orang yang beramal saleh, dia akan mendapatkan kenikmatan di dunia wa fil barzah wa fi al qiyamah mendapatkan kenikmatan di dunia di alam barzah dan di yaumul qiyamah dan alhamdulillah kita saksikan kita saksikan saya di dunia ikhwanna as-salafiyin ikhwanna al-sunnah walhamdulillah mereka sibuk dengan amal solih, belajar, mengajar. Di sela-sela itu juga Alhamdulillah Allah SWT cukupi mereka. Apa yang datang pada mereka dari rezeki mereka syukuri. Tidak tomak pada dunia. Tidak rakus pada dunia. Ya. Mereka pun ya, bergembira ketika mereka berjumpa dengan saudaranya. Mereka pun banyak waktunya untuk ibadah dan ketaatan pada Allah di saat umumnya manusia mereka sibuk dengan dunia mereka. Sibuk dengan dunianya sementara mereka tidak merasakan nikmatnya dunia. Bel nikmatnya dunia sungguhnya di saat seorang dekat dengan Allah. Ketika seorang jauh hatinya dari Allah, sungguhnya ini orang terpenjara. Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan al-ma'suru man asaru hawa. Orang yang tertawan adalah orang yang menjadi tawanan hawa nafsunya. Orang yang terpenjara adalah orang yang hanya terpenjara dari Allah Subhanahu Makanya ketika Syekhul Islam Taimiyah rahimallah beliau disakiti oleh ya ahli bid'ah dengan memprovokasi, memprovokasi penguasa untuk menangkap beliau, beliau dipenjara. Anda bisa bayangkan tempat yang sempit, ya, ruang gerak yang tidak leluasa. Tapi kata Ibnu Taimiyah, "Madza yaf'alu bi a'da'i?" ana jannati fi qalbi wa hiya ma'i haitsu ma kuntu apa yang akan dilakukan oleh musuh-musuh terhadapku kebahagiaanku ada di hatiku ya. dan ia senantiasa ada dimanapun ya aku berada artinya kebahagiaan yang ada ada di sini kebahagiaan ketika seorang hatinya dekat dengan Allah di saat hati seorang yang dekat dengan Allah tempat yang sempit pun jadi luas. Lihat Rasul salat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di malam menggelap sempit. Sempit sampai ketika sujud pun Rasul harus menyingkirkan kakinya Aisyah. Tadi ketika orang yang menempati rumah sempit tadi hatinya luas dekat dengan Allah, ya, luas. Tapi ketika hati seorang itu sempit, jauh dari Allah, maka Allah menjadikan luasnya bumi menjadi sempit. Fadhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Bumi yang luas pun terasa apa? Sempit. <clears throat> Wa amal bisyarah di dunia. Ada pun berita gembira di dunia. Allati yu'ajjiluha Allah lil mu'minin. Ya Allah swt segerakan untuk kaum mu'minin. namudajan wa ta'jilan bifadlihi adalah salah satu contoh namudaj wa ta'jil dan bentuk disegerakannya nikmat Allah untuk hamba yang beriman. Wa ta'arufan lahum bidzalik dan untuk memperkenalkan kepada mereka dengan nikmat Allah. Karena gini barakallahu fikum. Kita ya kalau di dunia ini merasakan nikmat, kita bayangkan. Nah kalau nikmat dunia saya seperti ini kayak apa nikmat jannah, surga. Seorang di siang hari di saat haus, ya misalnya yang sangat kemudian setelah itu dia disuguhi ya misalnya jus apel misalnya atau jus mangga kemudian diminum ya luar biasa segarnya dia pun membandingkan kalau seperti ini nikmat dunia seperti apa nikmatul jannah Demikian pula. Kalau seorang itu di dunia ditimpa oleh musibah, Kesesok guling misalnya, ketusuk paku, ya, darah keluar, perih, ya, bahkan demam, seorang pun berpikir kalau ini, ya, musibah dunia seperti ini kecilnya, ya, orang sudah mengerang, orang sudah apa namanya kesakitan kayak apa dengan, ya, eh, ada di yaumul kiamah. Makanya dahulu sebagai salaf ketika dia berjalan. Kemudian melihat ada daging yang dipanggang, kemudian mengeluarkan lemaknya, dia pun pingsan. Pingsan gak kuat muda seperti itu. Dia membayangkan seperti apa dahsyatnya ada benar, ada abin neraka. Kalau ini ya abi dunia itu hanya sebagian kecil dari panas abin neraka sudah menjadikan ya daging sudah seperti itu. Ya, kemudian menjadi gosong, kemudian mengeluarkan lemaknya. Kayak apa dengan dahsyatnya ada benar. Watan syaitan lahum alal a'mal dan untuk me menyemangati mereka dalam beramal. Lagi-lagi kita katakan bahwa orang yang beramal kebaikan, orang melakukan kebaikan, orang yang paling butuh untuk mendapatkan support, diberikan apresiasi agar orang tadi semakin semangat dalam amalnya. Fa'amuha yang terutamanya adalah taufiquhu lahum lil khair. Allah memberi taufik pada seorang muslim, pada seorang mukmin untuk berbuat kebaikan. Wa ismatuhu lahum minasyar dan dijaganya seorang mukmin dari kejelekan. Ini karomah. Karomatul auli yang besar. Keramat wali yang besar itu tidak hanya seorang bisa terbang atau bisa jalan di atas air, bukan. Ketika banyak sekali godaan, banyak sekali bujuk rayu, banyak hal yang bisa menyimpangkan agama seorang mukmin, kemudian seorang bisa istiqomah, lambang di atas jalan Allah, ini luar biasa. Ini karomah, min karomatillah, bentuk karomah, kemuliaan, pemuliaan yang datang dari Allah Subhanahu jauh lebih besar daripada sekedar seorang bisa terbang atau bisa ya kemudian berjalan di atas air. Karena ini terkait dengan apa? Salamat dunia wal akhirah. Selamatnya dunia dan akhirat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam amma ahlus sa'adah fa yassaruna bi amali saada. sa'adah. Adapun orang yang bernasib baik mereka akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan orang yang baik. Di sini kita sedikit merenung. Penjelasan yang simpel ini tentu menjadi bahan renungan bagi kita. Bahwa tanda-tanda orang baik bahwa dia mudah untuk melakukan kebaikan. Namun ketika hati kita ini sangat berat, tubuh kita berat pula digerakkan untuk melakukan kebaikan, di sini kita butuh segera mengobati bisa jadi kita ini pada diri kita ada penyakit yang harus segera diobati. Kalau penyakit fisik kita berusaha untuk mengobatinya. Datang ke para medis, datang ke dokter, mencari obat. Lalu ini penyakit hati. Yang kalau tidak sembuh di dunia bisa dibawa sakit itu di alam barzah sampai yaumul kiamah. Karena di antara tanda-tanda seorang itu jelek, tanda-tanda seorang itu hatinya berpenyakit, adalah at-takasul anil khairat. Berberat hati dan berberat tubuh untuk melakukan kebaikan. Allah sebutkan di antara sifat mardal qulub. Allah sebutkan di antara sifat orang-orang yang hatinya sakit wa idha qamu ila salati qamu usala. Orang-orang munafik. Yang Allah sebutkan fi kudubihim maradun. Hati mereka berpenyakit. Di antara sifat mereka wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri sholat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Ini saya contoh saja. Sholat yang itu adalah tiang agama, sholat yang itu adalah barometer untuk amal yang lainnya. Kalau ini malas-malasan, jangan anda tanya yang lainnya. Jangan anda tanya bagaimana mereka mau infak, bagaimana mereka mau menolong orang lain, bagaimana mereka mau puasa. Sholat sebagai barometer, ya, sebagai tolak ukur amal hamba ketika disia-siakan, yang lainnya jangan ditanya. Ketika hati kita, ya, kita dapati berberat hati untuk melakukan amal kebaikan, maka disinilah kita segera obati kita obati dan kita banyak banyak berdoa mohon pada Allah agar hati kita ini dijauhkan dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Allahumma ati nafsi zak Allahumma ati nafsi taqwaha sakiha anta khair man sakaha anta waliyuha apalah ini diantara doanya fa idza kana al abdu yajidu amal al khair muyassara lahu <clears throat> musahala alihi wa yajid nafsahu mahfudan min hifdillah min al a'mal allati tadurru kana hadha al bishra allati yastadilu bihal mu'min ala akibati amri. Jika seorang hamba mendapati amal kebaikan terasa mudah bagi dia. Dia pun mendapati dirinya dijaga dengan penjagaan dari Allah dari perkara-perkara yang ya membahayakan. Kebaikan Allah jadikan mudah bagi dia. Kemudian kejelekan Allah cegah ucapan yang jelek, perbuatan yang jelek, sikap yang jelek, keyakinan yang jelek, pemahaman yang menyimpang, Allah selamatkan dia. Ini semua adalah di antara busyra berita gembira yang dengannya seorang mukmin ditandai pak akibatnya insyaallah baik. Fa inna Allah akramal akramin wa ajwadal ajwadin wa idza tadaa abdu bil ihsan atammah. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang paling mulia dan dermawan. Jika Allah telah memulai memberi hambanya dengan kebaikan, Allah menyempurnakan ya sampai terakhir. Fa'adamu minnatin wa ihsanin yamunnu bihi ali ihsanuhu ad-dini. Nikmat yang paling agung dan kebaikan yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah kebaikan yang berupa agama. Allah beri ya pemahaman berdasarkan mukmin tentang agamanya ini pemberian luar biasa ya, sudah kita sering sebutkan bahwa kalau harta kedudukan semua orang dapat yang mukmin dapat yang kafir dapat tapi ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih hanya Allah berikan ya kepada orang yang dicintai oleh Allah SWT. Ya. Adapun ketika seorang ya misalnya dia ahli maksiat kemudian rezekinya dilancarkan jangan dia menganggap bahwa ini adalah bentuk cintanya Allah kepada dia bahkan ini adalah istidraj ini adalah istidraj pancingan ya ini adalah pancingan fa yus fa yusarrul mu'min bidzalika akmala surur maka seorang mukmin bergembira dengan ya bergembira dengan dia ya, dimudahkan melakukan amal kebaikan. Sururun biminnatillah alaihi bi amalil khair wa taisiriha Dia bergembira dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan amal-amal kebaikan dan Allah mudahkan. Seperti ini. Ya Allah mudahkan amal kebaikan orang yang Allah SWT kendaki baik akan dimudahkan bagi dia amal kebaikan. Sehingga Anda bisa jadi dapati seorang yang rumahnya jauh dari masjid, gelap. Ya, dia datang ke masjid, masih menggelap jauh. Dan dia tahu besarnya fadilah datang ke masjid. Orang yang berwudu di rumahnya dengan wudu yang sempurna, kemudian datang ke masjid untuk salat. Ya. Langkah yang ia langkahkan mengangkat derajat dan menghapus dosa. Belum melangkahkan wudhunya sendiri sudah merontokkan dosa. Berjalannya dia ya, sudah menghapus dosa dan apa namanya? mengangkat derajat. Kemudian dia ketika sholat, Allah terima sholatnya kalau dia khusyuk dan sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya. Kemudian malaikat mendoakan selama orang ini masih di tempat sholat Allahumma firlahu Allahumma arham Ya Allah ampuni orang ini Allahumma salli alaihi Allahumma firlahu Allahumma arhamhu Ya Allah berilah salawat untuk orang ini pujilah orang ini Ya Allah ampunilah orang ini Ya Allah sayangilah orang ini Ini malaikat yang mendoakan Malaikat yang mendoakan Ini baru malaikat belum nanti orang yang beriman pun akan menaruh cinta kepada orang tadi. Karena yang namanya amal soleh akan menjadikan hati manusia itu menaruh rasa cinta dan hormat pada orang yang beramal soleh. Sebutkan di sini. Di ana'adama alamatil iman mahabbatul khair. Karena di antara tanda iman yang paling besar adalah mencintai kebaikan. Wa fi dan semangat dalam kebaikan wasurur bifi'li dan senang dengan seorang melakukannya senang ketika dia bisa berinfak senang ketika dia bisa sholat senang kalau dia bisa tilawatul Quran ya. dia senang ya. karena dia berharap dari ini ya, pahala dari Allah SWT wasururun sanin bitam'ihi syadid fi idmamillah ni'matahu alihi wa dawam fadlihi serta dia kesenangan. Yang kedua, dia sangat berharap agar Allah menyempurnakan nikmat ini atasnya. Agar nikmat ini terus ada pada dia. Artinya kesemangatan itu bukan hanya sesaat. Kegemaran seorang untuk melakukan amal kebaikan bukan hanya ya ketika dia mau saja, tetapi dia berharap agar terus kesemangatan ini ada pada dia. Karena memang amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara kontinu. Secara rutin, meskipun sedikit. Wa min dzalika ma dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadis. Dan di antara yang Allah berikan pada hambanya adalah apa yang Nabi sebutkan dalam hadis ini Idza amilal abdu amalan min a'malil khair khususan al-athar as-salihah wal masyari' al-khairiyah al-amah an-nafa jika seorang hamba melakukan amal kebaikan terkhusus amalan yang dampaknya dampak baiknya itu luas atau proyek-proyek kebaikan yang dampak kebaikannya sangat luas. Watarattaba ala dzalika mahabbatun nas lahu wa sana'uhum alaihi wa du'a'uhum lahu dan berakibat atas amal tadi manusia mencintainya, mem manusia memujinya. Manusia mendoakan kebaikan untuknya karena hada minal busyra anna hadzal amal minal a'malil maqbulah. Maka ini termasuk dari berita gembira bahwa amal ini amal yang diterima oleh Allah. Allah ja'ala Allah fiha khairan wa barakah. Ya Allah jadikan pada amal tadi kebaikan dan barokah. Ketahuilah bahwa orang-orang yang beriman adalah syuhada Allah fil ardi. Saksi-saksinya Allah di muka bumi. Ketika lewat seorang jenazah Rasul bertanya kepada sahabat, bagaimana menurut kalian? Maka para sahabat memuji orang tadi. Rasul mengatakan wajibat. Wajibat. Dia berhak mendapat surga. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa anda mengatakan wajibat? Kata Rasul, antum syuhada Allah fil ardi Kalian adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi ini. Baik. Namun hadis ini bukan sebagai dalil ya, bagi sebagian orang yang kalau jenazah mau diberangkatkan ada orang yang menanyakan hadirin, wahai hadirin, jenazah ini orang yang baik orang yang buruk baik orang yang baik yang buruk terus ini bukan seperti itu bukan dijadikan dalil untuk seperti itu karena ini sebuah apa namanya rutinitas yang itu terkait dengan mayat seperti itu harus ada dalilnya. Apa kemudian dahulu Rasul setiap ada jenazah kemudian menanyakan seperti itu? Paling namanya orang meninggal di zaman Rasul kan banyak. Kalau itu adalah kebaikan tentu Rasul sudah mencontohkan. Karena Rasul tidak akan meninggalkan kebaikan. Sehingga apa lakukan sebagian orang dari ketika jenazah mau diangkat kemudian ya eh, ada seorang menanyakan pada hadirin ya, berulang-ulang ini jenazah baik atau buruk baik atau buruk ya, orang sulit untuk mengatakan buruk ya kan walaupun itu ya dan tentu penilaian para sahabat beda ketika sahabat menilai jenis jenazah baik karena mereka ngerti penilaian baik itu seperti apa ya. sementara Umumnya awamun nas nilai baik itu ya. Hatta orang nggak sholat kalau dia sama orang baik dinilai apa? Baik, ya kan? Hatta dia nggak pernah ya, puasa nggak pernah apa melakukan amal kebaikan kalau dia dengan orang serawungnya bagus, pergolanya bagus, orang katakan apa? Baik, bukan seperti ini. Kesaksian orang seperti ini ya, ya kurang nggak manfaat. Ya. Allah Sebutkan mulai di sini wa minal busyra fil hayati dunya mahabbatul mu'minina lil abdi dan di antara berita gembira dalam kehidupan dunia ini di mana orang-orang yang beriman mencintai hamba yang beramal saleh. dikawadihi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati" sayaj'alu ar rahmanu wudda Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih Ingat ya Kalau iman dan amal salih Disebutkan berbarengan Iman, amalan-amalan hati Amal salih, amalan-amalan anggota Anggota badan Meskipun amalan anggota badan juga bagian dari Iman Amalan-amalan ya. anggota badan pun bagian dari iman Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh Allah akan menjadikan rahman itu Allah akan menjadikan kecintaan bagi mereka. Artinya Allah akan menjadi Allah akan menjadikan hati-hati manusia mencintai orang tersebut. Ai mahabbatan minhu lahum wa tahbiban lahum fi qulubil ibad. Yaitu akan mendapatkan kecintaan ya oleh manusia akan disintai Allah akan menjadikan hati-hati hamba mencintai orang yang beriman dan beramal saleh. Lima mukasir ketika menafsirkan ayat ini beliau menyebutkan kisah ada seorang yang dia selalu salatnya di saf awal tapi niatan dia agar dia dipuji oleh manusia uh, orang yang semangat orang yang masya Allah ya selalu di saf awal setiap dia keluar orang kok kayak apa mencibir dia orang kayak nggak suka pada dia ini berlalu sekian bulan terus seperti itu selesai sholat ketika dia keluar orang kok kayak nggak seneng pada dia kemudian dia selalu merubah niatnya tapi tetap di awal merubah niatnya lillahi ta'ala sudah gak butuh gak ada niatan-niatan apa pujian yang penting dia ya tetap berjasab awal. Berubah. Setelah itu berubah. Ya, orang-orang yang dulu ketika dia keluar dari masjid itu agak ramah ramah, menyapa dan bagus. Ya. Coba antum baca di tafsir Nukasir dia menafsirkan ayat ini. Ya. Surat Maryam ayat 96. Wa min dzalika sanaul hasan. Dan di antara berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal salih adalah pujian yang baik. Fa inna sana sana'il mu'minin 'alal 'abdi syahadah minhum lahu. Karena banyaknya pujian orang yang beriman kepada hamba adalah kesaksian ya, dari mereka untuk hamba tersebut. Ingat orang yang beriman. ataupun orang yang kafir, orang fasik, ahli maksiat ya, yang menjadi saksi Oh teman saya ini baik karena apa sering belikan rokok, sering belikan ya homer. Apa ini? Ya kan? Kesaksian seperti mereka nggak dianggap. Ya. Kan penilaiannya beda kan? Ya, tentu orang-orang yang misalnya ada maksiat ketika teman mereka ada yang mati, mereka mungkin menilai oh teman saya ini teman yang baik. Kalau saya nggak punya duit untuk minum homer, dia ngasih duit. Ya. Kalau pas kita lagi kepengen makan mentok kemudian gak ada teman saya itu nyolongkan mentok untuk kita temannya baik ini ya bukan saksi kayak gini gak akan dianggap fasik orang fasik gak di, jadi apa gak pas jadi saksi Taip, lagi wa min dzalika ru'ya salihah wal mu'minun syuhada Allah fil ardi dan orang yang beriman adalah saksi-saksi Allah di muka bumi wa min dzalika ru'ya salihah allati yarahal mu'min au turalahu ah, di antara berita gembira untuk orang yang beriman adalah mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang mukmin. Atau turolahu atau ada orang lain bermimpi. Ada orang bermimpi fulan yang sudah meninggal saya melihat dia sedang di sorga. Ya. Dan banyak hikayat-hikayat seperti itu. Antum baca dalam kitab siar Alamunubala Al-Imam banyak sekali bulan imam bulan ya setelah meninggal sekian bulan ada orang bermimpi bahwa dia ya di sorga. Walaupun kita tidak bisa memastikan, tapi ini setidaknya sebagai apa? Istiqnas. Lalil istidlal. Al istiqnas lalil istidlal. Untuk menenteramkan ya semoga seperti yang dalam mimpi itu bukan sebagai pendalilan bahwa dia masih masuk surga kita nggak ngerti kan umur ghaibiyah makanya ar-ru'ya itu ya dijadikan istinas lil istidlal ya, sebagai penenteram ya pengharap semoga demikian walaupun kita tidak memastikan ya. fa inna ru'ya as-salihah minal mubasyirat karena mimpi yang baik termasuk dari mubasyirat berita gembira tentu tadi tidak e, kemudian kita pastikan karena itu ya mimpi. Lain dengan kalau itu mimpi para nabi dan para rasul mimpinya hak. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Itu Ismail maka Nabi Ibrahim laksanakan nah, mimpinya para nabi hak. Itu kalau kita bermimpi menyembelih anak kita, boleh kita menyembelihnya? Haram hukumnya. Ya boleh. Karena apa? Ya, itu mimpi yang yang buruk tentunya. Kita bukan para nabi dan para rasul yang mimpinya itu. Para nabi rasul itu benar. Wa minal bushra ayyuqaddirallahu ala al-'abdi taqdiran yuhibu ayakrahu wa yaj'ala dhalika taqdir wasilah ila islahi dinihi wa salamatihi minasyarr. Dan di antara berita gembira, terkadang Allah takdirkan atas hamba takdir yang dia sukai atau yang tidak dia sukai namun Allah jadikan takdir tadi sarana untuk baiknya agama dia dan selamatnya dari kejelekan. Subhanallah. Allah SWT Maha Kuasa. Terkadang seorang meratapi nasib diri, ya Allah, saya kesakit-sakitan. Cari harta juga sulit. Dia gak ngerti bahwa ini bentuk penjagaan dari Allah untuk dia. Coba kalau Allah sehatkan dia, mungkin bukan lagi di majlis salim, mungkin sudah di tempat-tempat maksiat. Coba kalau lem, eh, meluaskan rezeki untuk dia bukan lagi ya di tempat-tempat ibadah, mungkin di tempat-tempat apa? Ya di klub-klub malam, tempat maksiat. Penjagaan dari Allah. Min haitsu la Dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ya. Subhanallah, orang nggak ngerti terkadang. Apa ah, kok sakit-sakitan? Mau jalan aja ya susah. Bisa jadi ini bentuk penjagaan dari Allah. Coba kalau kamu sehat, bukan lagi di sini bukan lagi di masjid, bukan lagi di tempat tadi, mungkin sudah di tempat-tempat maksiat seperti mereka-mereka yang kelebihan energi ternyata dipakai untuk maksiat. Ini juga termasuk menurut basyirat. Sebagian orang misalnya kepengen ah malam ini mau nonton film misalnya. Tapi Allah sudah jaga. Dia tidur kasih kemudian bablas sampai subuh nggak jadi nonton. Allah jaga. Ya. Tapi dia jangan nyesal aduh Jangan nyesel karena apa? Ya, kalau dia nyesel berarti dia sudah ada niatan berbuat kejelekan, ya. Kemudian belum terlaksana dia dosa. Tapi bisa jadi ini penjaga dari Allah agar orang tadi tidak terjerumus. Sisi lain ini adalah penjaga dari Allah. Waktu itu sahabat Ibnu Umar pernah bermimpi sebuah mimpi yang menyeramkan sebuah mimpi yang menyeramkan ya. ya setelah itu dia menjadi sebab dia semangat dalam qiyamul mulai. ya. ketika dia ceritakan pada Hafsah dan Hafsah ceritakan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. maka Rasul mengatakan sebaik-baik hamba adalah Abdullah jika dia tidak meninggalkan tiang mulai Maka setelah itu Abdullah Ibnu Omar tidak pernah meninggalkan tiang mulai Jadi terkadang mimpi yang menyeramkan bisa menjadi sebab. Misalnya orang bermimpi <coughs> kok dia sedang diadab di kuburannya, kemudian dia bangun. Bisa jadi mimpi yang buruk ini menjadi sebab dia apa? Tersadarkan, jadi sebab dia apa? Kembali. Sama sebagian orang ketika dia sakit keras mau sudah hampir mati pokoknya sudah berobat ke sana kemari nggak nggak sembuh sudah terkadang Allah berkesadaran kesadaran kepada dia nah, ini bisa jadi pengaruh dari kemaksiatan yang selama ini dilakukan maka bisa jadi kemudian dia bertobat dia bertobat kemudian Allah sembuh sembuhkan mungkin jadi orang yang baik berapa banyak orang yang dia bertobat ya yang sebelumnya dia telah merasakan akibat dari kemaksiatannya sakit yang luar biasa ya atau hartanya habis sudah kemudian dia sadar tersadarkan ya. habis dia usahanya dia pernah maju hartanya ada di mana-mana kemudian setelah itu habis tapi ini menjadi sebab dia untuk tersadarkan coba kalau seperti dulu terus mungkin dia mati di atas apa kelalaian sekarang dia menjadi orang yang biasa tapi kemudian dekat dengan Allah kebahagiaannya Allah ganti yang dulu dia bahagia karena hartanya, sekarang dia bahagia karena kedekatan dengan Allah SWT. Allah jaga. Ya. Anda nggak tahu, bisa jadi dibalik daripada apa yang tidak mengenakan di sana kebaikan. Wa asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Kemudian akhir dari penjelasan dari asy Sa'di والواو والضاء في bari, subhanahu wa taala, la ولا wa la تخطر wa la تدور bil khayal wallahu alam dan kelembutan-kelembutan dari Allah zat al-bari subhanahu wa taala tidak bisa dihitung tidak bisa terpetik dalam benak dan tidak bisa ya kita khayalkan seperti itu barakallahu fikum siapa yang tahu kalau seorang pemuda yang di zaman Nabi Musa dan Khidir seorang pemuda, seorang anak ternyata dibunuh oleh Nabi Khidir diingkari oleh Nabi Musa kamu membunuh jiwa yang tidak berdosa padahal ini perintah dari Allah ya. karena Allah tahu anak ini kalau dijadikan dewasa malah menjadikan orang tuanya itu repot bahkan akan menjadikan orang tuanya kufur maka Allah matikan anak ini ya sebelum dewasa dan Allah gantikan dengan yang apa anak lebih baik Allah maha tahu Allah maha kuasa ya akhi bisa jadi seorang dari kita meratapi ya Allah saya punya anak dari kecil sakit-sakitan terus sampai sekarang ini kita khusnudan pada Allah bisa jadi anak ini Allah SWT uji dengan seperti itu. Nanti setelah dia dewasa. Menjadi tulang punggung keluarga. Sudah gak sakit lagi dia. Sudah ya enak dia bekerja mencari nafkah. Bisa belajar, bisa ibadah. Ya, kita gak ngerti. Al-Taful Bari. Nikmat-nikmat dari Allah SWT adat yang mencipta alam semesta ini.